بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Suaranya menggema ya? Enggak? Hah? Pak Ketua DKM yang mana? Speaker bagus, ampli bagus, tapi suaranya menggema. Suara Ustadz Zaid yang bagus sampai nggak kedengeran gara-gara suara yang gema. Ya Ustaz ya?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 jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis taklim di antara maghrib dan isya yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita ini dicatat sebagai amal soleh dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam Ketika itu Islam belum menang dan Islam belum mendominasi, bahkan ketika itu Islam masih lemah. Maka manusia hanya terbagi menjadi dua. Kalau tidak Islam, berarti kafir. Begitu Islam sudah maju, Islam sudah berkembang, Islam sudah bisa menaklukkan kota Mekah bahkan Islam sudah bisa mengalahkan atau memenangkan beberapa peperangan, maka timbullah kelompok yang ketiga, kelompok munafik. Tidak Islam juga tidak kafir, dohirnya tidak kafir. Orang-orang yang mencari kesempatan dan selalu bersembunyi di balik kemunafikannya. Orang seperti ini yang dikatakan duri dalam daging, Bahkan ini lebih parah daripada orang kafir yang betul-betul kafir. Kalau orang-orang kafir jelas kita tahu dia kafir. Kalau orang kafir datang ke masjid kita langsung ambil tanya tanya, ini orang kafir ngapain ke masjid? Berbeda dengan orang yang nampaknya Islam padahal di hatinya kafir. Ketika dia datang ke masjid, duduk di masjid, berbicara di masjid, orang nggak curiga. Tapi orang seperti ini lebih bahaya maka itu Al-Quran mengatakan Innal munafikina Fidarki asfali minan nar Walan tajidallahum nasira Pada surat An-Nisa ayat 145 Allah berfirman Sesungguhnya orang-orang munafik itu Fidarki asfali minan nar Di neraka yang paling dasar Semakin dasar neraka berarti semakin dalam, semakin dalam berarti semakin gelap, semakin gelap berarti semakin panas. Berarti mereka yang akan menjadi kerak dan akan menjadi bahan bakar neraka. Itu orang-orang munafik. Karena mereka berkodok Islam tapi menghancurkan Islam. Disebutkan oleh para ulama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang munafik dalam Al-Qur'an lebih daripada 300 ayat. Subhanallah. 300 ayat menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan satu surat khusus. Surat Al-Munafiqun yang berbicara tentang sifat orang munafik. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di pertemuan hari ini kita akan berbicara beberapa sifat dari sifat-sifat orang munafik. Sebelumnya, para ulama membagi munafik menjadi dua. Nifak munafik i'tiqadi dan munafik amali. Munafik keyakinannya munafik, ada amalannya amalan munafik. Kalau itu nifakul i'tiqadi, munafik i'tiqad, keyakinan, maka orang seperti ini kafir keluar dari Islam. Biar seratus kali dia bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapi di hatinya munafik tidak diterima ucapannya. Karena salah satu syarat daripada la ilaha illallah sadiq sidakan, sidik jujur dari hati yang paling dalam. Ada yang kedua, munafik amali. Munafik amal ini amalannya seperti orang munafik. Tapi iktiqatnya, keyakinannya belum keluar dari Islam, masih masuk dalam Islam. Adapun sifat-sifat yang akan kita bicarakan ini adalah sifat-sifat munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Sifat orang munafik itu berat dan malas beribadah. Kalau disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh kurban, rasanya berat. Disuruh sholat berjamaah, padahal rumahnya dekat dari masjid, berat. Tapi kalau disuruh jalan-jalan, disuruh tamasya, melancong, keluar negeri juga dia bisa. Ini sifat orang munafik. Kalau buat ibadah, mengeluarkan duit berat. Dia keluarkan sedikit, itu perasaan sudah seperti mengeluarkan sebesar gunung. Dia ingat, dia dia bangkit, dia ungkit seolah-olah yang dia berikan itu sudah sebesar gunung. Tapi kalau dia poyah-poyah, dihabiskan untuk dunia, walaupun banyak dianggap masih kecil. Ini sifat orang munafik. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas Jika mereka berdiri untuk sholat, berdirinya malas-malasan. Sholat tetap sholat, tapi sholatnya malas-malasan. Yura'una nas Mereka ria kepada manusia. Jadi sholatnya bukan karena Allah, Solatnya pun ria karena manusia. Kalau sudah ria karena orang, solatnya bukan karena Allah, maka berat mengerjakan solat. Kalau sudah berat mengerjakan solat, tidak akan merasa nyaman dengan solat. Ya Yadubillah. Maka solat itu bagaikan pikulan beban yang berat. Dengar azan itu kayak dengar dia disuruh ngangkat beras 50 kilo. Bahkan lebih. Berat rasanya. Wa idza qamu ila salati qamu usala. Malas ibadah. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, "Asqalus salati 'indal munafiqina salatul 'isya wa salatul fajar." Kata Rasulullah SAW, salat yang paling berat di sisi orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Lau ya'lamu ma fihima, seandainya dia tahu keutamaan salat Isya dan salat subuh, la atauhuma walau habwan. Pasti mereka akan mendatangi masjid walaupun merangkak. Itu sifat orang munafik. Berat melakukan ibadah. Ketika berat melakukan ibadah, ibadah cuman sebagai topeng. Penampilan cuman sebagai topeng amalan sebagai cuman sebagai topeng padahal di hatinya tidak Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman bagi orang yang ikhlas kepada Allah ibadah itu adalah nikmat ini bagi orang yang ikhlas niatnya karena Allah ibadah itu bukan beban tapi ibadah itu kebutuhan karena jiwa kita pasti butuh yang namanya asupan masukan keimanan. Badan kita butuh yang namanya makanan untuk menguatkan jasad kita. Butuh yang namanya kalori untuk memberikan tenaga kita. Tapi iman kita apa yang dibutuhkan iman kita? Kita makan, kita minum susu satu liter pun nggak berpengaruh kepada iman kita. Kita makan vitamin yang banyak pun nggak bakal berpengaruh kepada iman kita. Iman butuh apa? Iman butuh amal. Ketika kita merasakan lemah dalam iman, maka beramal. Tapi ketika orang yang lemah iman dan dia meninggalkan amal, tinggal tunggu waktunya dia akan meninggalkan amal secara keseluruhan. Ya betul namanya manusia iman yazid wayangkus Iman itu naik dan turun Itu sudah tabiat fitrah manusia Tapi bagaimana seorang harus mengkondisikan imannya itu baik Hati itu kita nggak bisa mengkondisikan Sekarang semangat besok lemah Itu Allah yang mengkondisikan Tapi kita harus mengkondisikan amal Bagaimanapun iman saya lagi naik lagi turun Sholat di waktu berjamaah Bagaimanapun iman saya lagi naik lagi turun tiwitir tiga rakaat nggak ketinggalan. Bagaimanapun iman saya lagi lapang lagi sempit sodakoh walaupun dua ribu rupiah tetap jalan. Mengkondisikan amal itu kembali kepada kita tapi hati Allah yang mengkondisikan. Bagaimana supaya hati kita tetap terus dimasukkan dengan kekuatan-kekuatan iman beramal. Ilmu penting, majelis taklim penting, tapi majelis taklim itu adalah bekal kita untuk beramal. Ketika majelis taklim nggak ada amalnya, ketika punya ilmu tapi tidak diamalkan, tidak akan memberikan manfaat dan buah yang besar. Al-Quranu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu bisa membela kamu, bahkan bisa juga hujatun laka au alaik bisa bahkan menjadi uh, menyalahkan kamu bahasa bebas Al-Quran itu bisa menjadi pembela kita atau bahkan bisa kita tersalahkan kalau kita sudah sudah ada ilmu tapi tidak beramal. Ciri-ciri orang munafik di zaman Rasulullah SAW adalah malas mengerjakan ibadah. Bagaimana para salafus soleh ketika mereka mengerjakan ibadah luar biasa. Maka para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita meremehkan ibadah. Penting ilmu, betul penting ilmu, tapi kalau ilmu tanpa amal percuma. Perhatikan ibadah kita. Apa yang bisa kita kerjakan kerjakan. Bisa sholat malam, kerjakan sholat malam nggak bisa sholat malam kerjakan witir, bisa sholat duha kerjakan sholat duha, bisa sodakoh kerjakan sodakoh. Apa yang mudah kita kerjakan kerjakan. Jangan sampai ya penampilan, punten ini maaf, penampilan kayak kiai tapi amalannya sama orang awam masih bagusan orang awam. Penampilannya luar biasa, subhanallah kayak orang soleh. Alhamdulillah itu baik, bukan kita meremehkan, baik tapi jangan sampai amalannya ternyata orang awam lebih baik. Baca Qur'annya, sholat malamnya, puasanya, sodakohnya. Orang akan melihat penampilan luar biasa ini Pak Ustadz penampilannya. Kemana-mana pakai songkok, jenggotnya luar biasa. Orang akan menilai. Siapa yang tahu amalannya? Gak ada yang tahu kecuali kita. Maka jangan sampai penampilan menipu ama amalan. Salafu soleh, salafu soleh itu akidah dan amal. Itu salafu soleh. Jangan ngambil setengah, meninggalkan setengah. Itu ciri-ciri ikhwani. Akidahnya salafi, fikihnya kontemporer. Akidahnya salafi, amalnya bukan amal salaf. Seorang ahlu sunnah wal jamaah harus jad, sungguh-sungguh dalam amal. Wallahi, Para ulama itu kalau beramal subhanallah. Itu ulama yang kita lihat zaman sekarang. Bangun subuh, duduk di masjid. Hafal Quran, tasmi, sampai syuruk. Tiga juz, empat juz, sampai matahari terbit. Di tasmi. Selesai, sholat dua rakaat. Selesai dua, sholat dua rakaat, masuk maktabah. Duduk di maktabah. Baca buku, bahas buku, waktu makan pagi, makan pagi. Selesai makan pagi ke maktabah lagi. Sampai juhur. Setelah juhur pulang ke rumah tidur. Asar datang lagi. Asar sampai maghrib belajar lagi. Maghrib sampai isya ngajar. Isya sampai malam belajar lagi. Malam sholat malam. Subhanallah. Kalau kita diikat kaki kita sama kaki dia, kita sudah minta tolong ampun, anak nggak mampu. Itu para ulama. Syekh Uthman As-Salimi pernah menceritakan bahkan bukan Syekh Utsman saja banyak Syekh yang menceritakan dulu kata mereka di Damats banyak orang lebih pintar dari kami banyak yang orang yang lebih hafal dari kami banyak orang lebih rajin ke maktabah dari kami tapi sekarang mereka tergelincir bahkan Syekh Abdul Aziz ah, Hasan bin Nur, Abu, Abu, Abu Abdul Aziz atau Abu Aziz Hasan bin Nur pernah mengatakan ada teman dia di Maktabah Damaj orang yang paling rajin bahas bahas hadis di Maktabah bergadang. Tapi dia lihat satu kekurangannya, ibadahnya kurang. Apa yang terjadi? Terakhir Hasan bin Nur ketemu dia di terminal di daerah Saudi jadi kenek. La haula. Kita bukan merendahkan kenek, silahkan kalau halal. Tapi dia ini tolabul ilmi. Ibadah dia tolabul ilmi yang hafalannya luar biasa, ilmunya luar biasa. Maktabah itu sudah jadi tempat i'tikaf dia. Apa yang dia dapatkan? Kata Syekh Abdullah, kata Syekh Hasan bin Nur, kami melihat dia kalau ibadah itu dinomor kan Jadi jangan kita kira Ustaz saya tiap hari mau taklim biar saya istiqomah bisa kamu taklim setiap hari. Tapi kalau kamu tidak beramal, tidak ada yang menamengi dirimu. Beramal itu faktor agar kita bisa bersabar di atas kesulitan agama. Maka seorang su'al sunnah wal jamaah, dia harus memperhatikan amalnya. Sholat malamnya, dia memperhatikan puasanya, apa yang dia mampu. Karena tidak semua orang dibukakan dengan yang sama. Ada sebagian orang mampu puasa, puasa bagi dia gampang, tapi sholat malam susah. Ada sebagian orang mampunya itu sedekah, tapi sholat malam susah. Ada sebagian orang yang mampunya itu hafal Quran, baca Quran. Dia mampu baca Quran, bahkan murojaah Quran satu hari enam juz. Tapi kalau untuk sedekah dia nggak punya. Artinya, apa yang mudah bagi kita kerjakan, Jadikan itu amalan istiqomah kita, patokan dari barometer keimanan kita. Saya harus tiap malam sholat. Kalau saya berapa malam nggak sholat malam berarti iman saya lagi bobrok. Ada barometernya. Ada barometernya ketika kita menilai kapan iman kita ini turun. Kalau tidak, kita akan terombang ambing dengan berbolak baliknya hati. Harus ada barometernya. Kenapa ya hari-hari ini saya kurang dalam amalan sholat. Kenapa ya hari-hari ini saya kurang dalam amalan baca Quran? Apapun ini akan menjadi barometer bahwa kita sedang naik atau sedang turun atau sedang hancur. Yang kedua, di sini disebutkan oleh Syekh ciri orang munafik killatu dzikrul zik, lillahi azza Sedikitnya mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala wala yadhkurunallaha illa qalilan. Ayatnya selanjutnya tadi Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas la yadhkurunallaha illa qalilan. Mereka tidak berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah kecuali sedikit saja. Jadi kebanyakan waktunya harinya itu nggak ingat sama Allah sama sekali. Ketika dagang sudah lupa sama Allah. Ketika bergaul sudah lupa sama Allah. Ketika dia sibuk dalam kantornya dia lupa sama Allah. Tapi ketika dia di masjid baru dia ingat Allah. Padahal kita harus mengingat Allah di mana saja. Kita lagi makan ingat Allah. Makan pakai tangan kiri gara-gara ingat Allah dipindahkan tangan kanan. Mau masuk kamar mandi ingat Allah. Kalau ingat Allah pakai kaki kiri. Mau jual beli ingat Allah jadi sehingga sehingga tahu yang halal dan yang haram. Orang munafik la yadhkurunallaha illa qalil. Mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat kepada Allah kecuali sedikit. Hidupkan hati kita dengan berzikir kepada Allah. Lagi duduk, subhanallah, subhanallah. Coba biasakan. Lagi naik motor, pulang kantor, berapa menit naik motor? 50 menit. Sepanjang jalan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak susah nggak susah. Bahkan kalau kita biasakan hati kita akan merasa tenang dengan zikir. Daripada di jalan lihat yang nggak benar, daripada di jalan 40 menit, iya bicara yang nggak benar, zikir kepada Allah. Para ulama Syekhul bin Bas rahimahullah taala zikir dia kepada Allah bahkan diantara soal dan jawab dia beristighfar kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di antara soal dan jawab. Dia mendengarkan soal pertanyaan, sebelum dia menjawab sambil mendengar dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hidup hatinya. Hidup hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah iman seorang mukmin. Hatinya akan hidup mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang munafik, hatinya nggak bakalan hidup mengingat Allah Bahkan mengingat Allah sangat sedikit. Yang ketiga, ciri-ciri orang munafik adalah lamus mutawwi'in minal mu'minin wa salihin wa nail minhum. Mencemooh, menyindir, mengolok-olok, menyempitkan orang-orang yang berbuat sunnah, orang-orang yang di atas ketaatan. Kalau ada orang yang berbuat ketaatan, berpenampilan berpenampilan soleh sunnah, hatinya nggak seneng. Ada aja kalimat kotor keluar dari mulut dia. Itu ciri-ciri orang munafik. Karena orang munafik di zaman Rasulullah seperti itu. Kalau sahabat lewat, ya tagomazun. Ya tagomaz itu sindir menyindir berikan isyarat seolah-olah meledek orang beriman. Yang berikutnya Ciri-ciri orang munafik Allah sebutkan pada surat Al-Ahzab ayat 19, mereka selalu mencela, mencemooh, mentoan, menjelek-jelek, menjelek-jelekkan orang-orang soleh. Menjelek-jelekkan ulama, menjatuhkan kredibilitas ulama, ini bukan sifat orang mukmin. Laisa mu'min at-ta'an Bukan sifat seorang mukmin yang suka mencela dan suka melaknat. Al-muslim man salima muslimuna min lisani wa yadihi. Kata Rasulullah SAW, orang Islam itu adalah orang Islam yang lain selamat dari tangannya dan lisannya. Kalau lisannya suka mencela para ulama, Allah berfirman dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ahzab 19, salakukum bi alsinatin hidadin wa asih wa asihatan Al khair kata Allah Subhanahu wa taala salakukum mereka mencela engkau itu para sahabat mencela Rasulullah bi alsinatin hidad dengan lisan yang tajam siapa yang dicela di zaman itu Rasulullah para sahabat di zaman sekarang pewarisnya para nabi maka bukan sifat seorang mukmin yang suka mencela pewaris para nabi. Kalau andainya ada satu dua tiga pendapat yang kita tidak sesuai, haruskah kita mencelanya, mencemoohnya, mengha, mengha, berkata kotor kepadanya? Nggak pantas. Terutama ulama-ulama sunnah, bukan ulama-ulama su. Kalau ulama su, ulama yang jelek, itu memang terkadang pantas dia diberikan pelajaran agar manusia tidak mendekati dia. Tapi kalau ulama-ulama sunnah sikap seorang mukmin tidak akan mentoan, mencela dan menjatuhkan kredibilitas ulama. Ya bisa jadi kita nggak berpendapat dengan seorang seorang ulama, pendapatnya beda dengan pendapat kita karena ada ulama yang lain berpendapat seperti pendapat kita. Bukan berarti berbeda pendapat lalu mencela, lalu menjatuhkan, lalu mempermalukan. Tidak bukan sifat seorang mukmin. Kecuali dia memang bukan ulama sunnah, ulama su. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam atau yang kelima salah satu sifat orang munafik dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ma anha ilal munafiq ma'lumun nifaq hadis riwayat Muslim tidaklah yang meninggalkan sholat jamaah itu kecuali orang munafik yang jelas-jelas munafiknya. Kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi zaman para sahabat kalau mau lihat orang munafik itu gampang. Lihat aja sholat jamaahnya gimana. Kalau waktu isya, waktu subuh nggak ada. Kenapa? Karena waktu itu memang nggak ada penerangan seperti sekarang, nggak ada lampu. Kalau kalau siang kan kelihatan, oh si fulan ada, si fulan nggak ada. Isya sama subuh tidak. Kadang-kadang bubar assalamualaikum nggak kelihatan siapa orang yang sholat, karena nggak ada lampu zaman itu. Maka orang munafik paling sering dan paling berat bagi mereka sholat itu isya dan subuh, karena di situ mereka bisa bersembunyi. Berikutnya sifat orang munafik adalah istihza bil Quran wa sunnah. Suka mengolok-olok Al-Quran dan hadis. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan Rasulnya kalian istihza, bercanda, mengolok-olok? La ta'tadir, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Istihza itu mengolok-olok sunnah Rasulullah. Bagaimana sih kisahnya turun ayat ini? Kisahnya ketika ada orang sahabat berbicara dengan orang munafik. Orang munafik ini bilang, kalian para sahabat itu cuman orang yang banyak makan dan penakut, cuman perut besar aja. Apa bercandanya? Mengolok-olok sahabat, orang penakut, banyak makan dan cuman perut besar. Maksudnya sahabat dan Rasulullah. Bercanda mereka. Dikabarkan ke Rasulullah SAW bahwa mereka mengatakan ini ya Rasulullah. Maka turun ayat ini. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Apakah dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulullah, dengan dengan Allah Subhanahu wa taala kalian bercanda. Sampai akhirnya mereka menarik pelana Rasulullah. Ya Rasulullah kami cuma bercanda, kami cuma bercanda. Akhirnya mereka terseret-seret sampai sendal mereka terseret-seret minta maaf kami cuma bercanda. Apa kata Allah? La ta'tadiru, jangan cari-cari alasan. Jangan mencari-cari uzur. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir dari keimanan kalian. Hati-hati orang-orang yang mengolok ngolok sunnah. Ya, apa sih sunnah? mengolok ngolok apa saja? Siwak. Sunnah bukan siwak, sikat gigi, sunnah. Jenggot sunnah bukan? Sunnah. Kalau dibilang semakin panjang jenggot semakin bego katanya. La haula wala quwata Rasulullah panjang jenggotnya, Abu Bakar panjang jenggotnya, para sahabat pun berjenggot. Ya, Allah musta'an. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih ada beberapa lagi ciri-ciri munafikin. Tapi ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa kita harus menjauh dari sifat-sifat orang munafik menjauh dari sifat-sifat yang tercela yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana tentang orang munafik. Kurang lebih mohon maaf. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Adapun kesalahan dari saya dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdi subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.